Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi farada alayna Bisiyami Ramadan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد حضرة المحترمين para bapak beserta ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Tiada satu untayan kata yang patut kami persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali yaitu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan kita bangga sangat bangga sekali karena kita bisa melaksanakan yaitu ibadah puasa sampai 11 hari dan hal ini termasuk juga ausatuhu bil maghfirah jadi tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah Membuk Tuhan telah memberikan yaitu kesempatan bagi kita untuk memberikan maghfirah. Oleh karena itu marilah kita yang merasa banyak dosa walaupun tidak marilah kita apa itu mohon kepada Allah segala am ampunan dengan segala yang apa kita lakukan itu. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan kebetulan ini judule judule niki termasuk tengriki oh hakul jari wawasiatihi. Itu macam dipun sebutakan konten kitab Riyadus solihin. Nggih. Apa nggih pancene ngoten niku nek menungso itu harus selalu bermasyarakat. Sebab Gusti Allah niku dawuh Ya an ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu wa inna akramakum indallahi atqakum wonten ngriki disebutna nek menungso kabeh niku nek kula arteni cara kitab nggih pondokan he menungso wa budullaha lan nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah Wala tusriku bi syai'ah. Aja sampai madakno nyekutokno sira kabeh ngangene Allah dengan ing sayan eng suwiji-wiji niki. Gen kelar dibebasi. Terus ngoten-ngoten waja'alnakum su'u baw wa qaba. Ngen termasuk niki. Mana wala tusriku bi syai'ah. Nggih. Kemudian setelah itu Allah menjadikan yaitu laki-laki dan perempuan ya, menciptakan laki dan perempuan dan kemudian dijadikanlah yaitu berbentuk bangsa-bangsa dan kemudian suku-suku yang ada sebab apa? Supaya mereka saling kenal mengenal. Ini itu pun macam di diaturakan kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulangi mana inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syuhuban wa qabaila. Kemudian di situ wa niku nggih. Terus disebutkan mana inna akramakum indallahi atqakum bahwa orang yang paling apa itu dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling takwa. Dan ini nek disimpulkan bahwa manusia itu dibagi tiga. Manusia anak sing ibadah Allah, walau sebutaken wa budullah. Bahwa di situ manusia itu harus beribadah menyembahnya kene Allah. Ya, sekaligus yaitu melaksanakan perintahnya Allah dan larangan ah, Allah. Allah ini Pak dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nek wong nyedek yang Allah, eling yang Allah, insya Allah dak tapi akeh maksiat. Ya. Sebab eling dak nek nek wis eling yang Allah, eling yang ni Allah, dan tidak wani. Niku. Niku pertama. Yang kedua yaitu adalah makhluk Allah atau khalifatullah yaitu orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola bumi ini khalifat ini kan punya tugas bahwa sampan untuk mengelola ya apa bumi ini iso subur ditandur mari ngono ya apa tambak kan gitu ya nandur pari nandur nopo niku mung bumi. ojo dikai maksiat tapi digawe napa ibadah nih, Gusti Allah. Dia macam-macam, Pak. Mengelola niku. Eh, mengelola napa niku mengelola perusahaan apa niku macam-macam. Mboten sithik niku. Tata yang mau dikelola. yang- Terus kemudian seandainya itu interaksi makhluk. Jadi jadi makhluk itu tidak bisa menyendiri, harus berinteraksi, hubungan antara manusia dengan manusia. Terus kemudian setelah itu sama niku jenenge dengan bekerja nggih niku bekerja nggih niku hubungan nggih hubungan antara manusia nek wong kerja nek wong gak gelem hubungan menyendiri ndak bisa sebab sing diarani makhluk menungso itu diarani makhluk sosial makhluk yang memang bermasyarakat tidak iso. Nek mana iso ijen, sampai ijen ono oma Tidak iso, Pak. Sebab mesti perlu nih jauh tolong yang wong. Nek ono untuk omah ijen gak gelem kumpul wong, gak iso nyambut kawe. Jadi itu. Jadi berhubungan dagang, Mengumumnya setelah itu berhubungan sakjane dagang ke hubungan apa perkawinan, ya dengan adanya perkawinan sakjane niku ke hubungan macam-macam, ya kumpulan kumpul-kumpul niku antarane pengajian dan istighosa dan sebagainya niku silaturahmi barang niku menungso kabeh nek menungso nek menungso iku mau ndak arep interaksi ambek ya menungso do ndak maju ana omah tok ya apa kan butuh mangan butuh ngombe nek gak nyambut gawe ya apa dan iki oleh karena itu harus saling mengenal niku saling niki jadi ada tiga poin niku jadi pertama menjadi ibadullah kemudian yang kedua menjadi namanya khalifatullah, yang ketiga menjadi makhluk Allah. Niki mangane wa butullah kan gitu. Ya, dengar itu butullah wa napa inna ya napa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'ara ibadah mari ngono interaksi kemudian mengelola nah niki nek eh, menungso niki wau tiga kriteria itu dipenuhi maka insya Allah akan menjadikan orang yang yang sempurna nah, niki. Ah, terus kemudian napa kok sampai ah, napa niku alil hadis hakul jariwan nggih dengan dasar niku dasar nih Okay, adul hadis wa niri hadis solihin cuma kalau nikin betul tampil wafilin karena tengeri kekatang anu nih masalah. Jadi dasarnya apa kok sampai ke judul seperti itu hakul was hakul napa nih, hakul jari wawasiati. Dasarnya Dasare niku jawi Allah wa budullah wala tusriku bihi syai'an niki wa bil walidaini ihsana. Jadi pertama kali kalau kalian sampean digangguan apa? Nyembah yang kene Gusti Allah. Jangan sekali-kali kalau sudah nyembah percaya yang Allah, wis aja jauh ang dia wis. Dan jangan sekali mensekutukan dengan sesuatu. Benda mati dah oleh diakoni. Oh iki waktu iki konek ngono lungguh kono, Bu. Mari ngono udunen ndak ono. Oke, oh kone lewat kono kok dadi lara. Ndak ono niku kan hayalan-hayalan pian ini napa niku? Napa niku hindu? Niku. Ndak oleh. Ngoten niku. Oh kon enggak napa iku mau kayak dong nduk oh untuk perapatan enggak nggawa jajan nono kono kon, enggak selamat. Ndak ono. Masa percaya mbek perapatan sampean? Ndak ono. Itu. Ndak ada. Kon enggak nyekel keris tidak selamat. Boh. Ndak ono. Lewang barang mati, makanya wala terus diri ko bisay. Ah, saya na ko kata ba? Sayon na ko, macam-macam. Ono tumbak, macam-macam. Ono sing jareng waktu, watu, maring ono ditungani, watu tidak ono kape. Wis pasrah yang ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki oleh karena itu, kalau kamu sudah percaya kepada Allah dan tidak mensekutukan Tuhan teku mau jenenge kuat yang gini Allah dah ayo perintah Allah itu dilakoni oleh karena niku pantengnya disebutakan nggih kalian Allah pertama kali nek pancene kan percaya yang Allah nurut gini perintah Allah nurut jawabnya Allah wa bil walidaini iksanah Dadi sampean eh, bil walida ini lan kelawan wong loro niku eksana. gini niku napa gawe bagus yang gini wong tua. Nggih niku kata wong sing wani nyawa tongkong kata karena tidak ada mempunyai pendidikan dasar agama. Nek sing apa yang dasar agama ya insya Allah nggak sampai samono. Tapi kadang-kadang ono ya wong pendidikan agama tapi ya sik ngono oh tapi mereka itu masih belum mengerti dan tidak menyadari akan pengetahuannya kan itu di sana. Jadi niku ojo nape wani nyang wong tua karena wong tua itu sing lahirna, wong tua itu sing rumat kan ngoten tenang. Nggih niku wong tua itu sing lelah payah boleh ingon, boleh klambi, mari ngono, ngono lalu anu dan sebagainya. Lalu terus ya apa balesane anak iki? kok mung anake ndak bales perintah rono ngalor perintah ngidul ngalor perintah ngalor ngidul oh, ngoten nggih mari ngene ngeloki wong tuane jare ngene apa iku mau wis zamane ketinggalan dan sebagainya itu jangan walaupun orang tua itu mau disentak selalu sampean tapi wong tua ndak apa-apa kuatir atine wong tua niku Pak nggih niku lara nek loro niki lho pas moro sampai sang pendak Nomor siji wong tua Terus babi wabidil kurba sampai duit rapat, Beri keluarga, ponaan, misanan, ayo dekati kita. Ya. Saling ngapa niku serawungan, saling membantu nek ono apa-apa, saling kebersamaan, ndak atu-atuan sebab makanya silaturahmi ku penting ono gini ono kanjeng kanji Nabi kudu dia dilakoni sebab apa dengan silaturahmi dia tahu siapa ini siapa itu nah ngoten iki anak kedudukan terus nomor telung kene ku wal yatama anak yatim lah niku anak yatim mari kita santuni wong sing suki-suki nggih piro sih bantu anak yatim banyak pengasuh-pengasuh anak yatim di situ. Ini ku untuk nombor membantu anak yatim, anak yatim polai apa dak ono papai, dak onok sing ngingoni, dak ono sing golek dhuwit. Nggih. Akhire napa ibu edok sing golek dhuwit. Nah ibu ini iso nyambut gawe, ini gak nyambut gawe. Oleh karena itu, nek wong mau menyantuni anak yatim, insyaallah karo Gusti Allah tiga derajat karo Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Niki. Wal masakin dan dia harus memperdulikan, peduli kepada orang-orang yang tidak punya. Nek sampean duwe lebihan, nek perlu dibantu wong sing gak duwe. Tetangga sing gak duwe, ayo dibantu. Nek ana apa-apa wong pamane ana gawe, ngrono gak duwe, gak iso apa iku mau gawe wong ya nglakoni, ya ayo dibantu tenagae. masakin. Karena apa? Sing tiarane miskin iku Pak. Enggak ono tapi gak cukup. Nek dene fakir iku luwe maneh. Enggak ono sing digawe blonjo niku fakir. Makane napa niku ini nama sedekah tu adalah fakir iwal wal masakin. Didik sikno wong sing fakir sing gak apa-apa, tapi nek wong miskin iku ono tapi blonjo gak cukup. Wal jari dil kurba lan tonggo sing cedek-cedek. sing cedek-cedek. Ayo. Dianu, diapiki. Ojo apa iku mau jenenge saling pertikaian ojo saling membenci ojo sebab napa nek ana apa-apa ya ana mungkin ya tangga sing nulungi nggih ana <laughs> maling ketemu sing berok-berok ya tangga ling maling waktu wae terus wal jaril junub ya iku apa iku mau jenenge tetangga sing ado-ado. Eh dengan silaturahmi. Ndak apa-apa, tapi nek duwe sambung ngoten sing digawe terus nak marmale wasahibi bil jambi ini ku konco dekat konco konco cedek sahabat korep ngono jadi sahabat korib nongkane wong korep itu cedek Konco kanca sing cedek niku. Sebab nek wong cedek nyang konco kuwi seru. Apa keadaane konco iki? Apa anune konco iki? Penggaweane ero kabeh. Tapi nek sing ngatur mbek kanca ndaro. Iki sapa, iki ya apa gak ono. Ya apa sifate, ya apa kelakuane ndak. Wal yarib matengaten wab disabil. Itu anak jalanan sing niku, sanes. Maksudnya Ibnu Sambil ini, uang <laughs> lungo, ono tengah jalan kan jalan. Nek teng teng teng. <laughs> Ini Ibnu Ini ku anak jalan. Tapi niku Waten sing maksud ngriki nggih niku lunga ato ana tengah jalan ndak duit akhirnya napa niku tiba harus niku bantu niku dibantu mamane oh iki lunga atau sama gak ada duit dibantu kapan ngandi nang Surabaya aku teko Jember ana kene aku kantekan duit ya sampean bantu niki Ibnu Sa'id niki Niku termasuk napa? Niku anune Allah. Apa niku anjurannya Allah. Wabnisabil. Wama malakat aimanukum artinya budak yang dikuasai dengan tangan kanannya. Niki Di, dikuasai. Nggih, niku termasuk napa niku anune Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Bapak jadi kalau tadi mengatakan bahwa di dikatakan wa nafun itu termasuk wal jari bil qurba wal Oleh karena niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ingkang diriwayataken oleh Abi Jadi An Abi Darin radhiyallahu anhu. Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Darin idza tabikhta marakatan. Fakir ma'aha wa ta'ahadu. Terus kemudian wa, wa ta'ahadu. Terus kanjeng Nabi Abu Darin dipun perintahkan kali sinten kali Rasulullah. Ya Abu Darin, kau niku lho nek masak-masak niku gaya dudu sing akeh. Apa maneh saiki? <laughs> Apa maneh saiki posoan? ne perlu aja dikek ambune tok. Masak sate dikek ambune tok. <laughs> nih Masak rawon diambune tok aja. ojo, kayak ono eling ono. Senajan masa Allah bunga setengah mati. Iku kanjeng Nabi. Nek ono hadiah ono, nek wis masak enggak no. mau kan gaya kolak. Waktu ini metakcil ya Allah, niku ganjaran ini gede nek sampean. Nek sampean tapi apa iku mau engkei wong-wong iku takjil. Iku masyaallah gede sampean aturan. Dan niku sampai sak monten dengan kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh perintah supaya wong Islam iku ayo sing gak duwe iso apa iku mau jenenge sing gak minuman iso gak tapi gak tapi malah iso mangan. Karena apa? Karena sing suke bantu wong sing gak Kadang-kadang nggih berat, Mbak. Kadang-kadang nggih -kadang, berat ngoten niku. <clears throat> Jadi niku cari kanjeng Nabi supaya membantu yang ini tonggo. Nek dikai bantu senenge setengah mati. Sampai no. karo tonggo ya Allah, muga-muga sapa pak Pak ku mau Pak Ahmad iku moko oh, muga tambah sugih ngono. Muga-muga akeh rezekine. Lho, dongane Pak. Dongane wong gak duwe niku masyaallah. Niku mandi. Umpamane dongane wong dolim niku mandi tambahan-tambah insyaallah dikateni karo Gusti Allah. Normale nah, posane kita terasi Gusti Allah wa ma anfaqtum min syai'in niku wa wa yukhlifu. Nek sampean niku wau napa niku bersedekah nanggene Anggen wong-wong insyaallah diganteni karo Allah Subhanahu wa taala. Niki. Terus kemudian gini ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh walladzi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yaslaman nasa min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu abdun hatta ya'mana jarahu bawaikahu qulna ya rasulullah wa ma bawaikuhu qala ghassuhu wa zulmuhu di hadis kewantan kitab tambiul ghafilin dipun terangaken nek napa niku jenenge tiyang niku ngriki terase Kanjeng Nabi walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah, demi aku dengan kekuasaan Allah la yuslimu abdu Wong Islam ndak oleh ngelarani kancane. Anu, nggih. La yuslimu abdun. Apa artinya? Orang itu tidak dikatakan Islam yang sempurna niku ke kecuali mereka bisa menyelamatkan orang lain ya menyelamatkan hati dari hatinya, menyelamatkan dari lesannya, menyelamatkan dari tangannya. Orang Islam tapi dek nih, kenapa? Ngelarani hati ini orang Islam, itu kurang sempurna. Dilarani itu, diiloi itu. Polai bodoh itu Ati loro tidak bisa melawan ati ini loro Dirasani. Ini ku. Yang macam-macam difitnah. apa? loro ati ini Pak. jadi Kanjeng Nabi kurang sempurna wong sing kayak ngene. Lesane yang ngono. Kudu dijogo. Ya Allah, wong Islam al muslim aku muslim. Islam dengan Islam itu adalah saudara. Oleh karena itu tidak boleh diganggu. Terus sampean ganggu. Dengan apa? Dengan pertaraan desa. Waduh, nek musuhi duduk-duduk. Lho menang-menang menang dipisui. Yo ya, mangkel. di moroan tangan. Anake politik, mulai apa yang mau ditiba ditibakno anak e wong padha e. Yo ya, mari ngono no tiba. Mari ngono benjut. Akhirnya laporan yang bapak e akhirnya napa bapak gak terima tukaran. Mari ngono sing dia anak iku mau ditamperi. Nah. Niki itu ndak baik. Ojo moran tangan. Anggene Islam bodo Islam. Selama itu. Okay. Tidak apa? Napa niku jenenge tidak sempurna. Niku sebagai seorang muslim. Jadi nek iso sing ati-ati nggih lesan, lesane atine ambek niku kan? Wala yu'minu abdun dan kurang sempurna seorang yang beriman. Tolong hatta ya hatta ya manajarahu bawa ikohu. Artinya gak diarani wong sing sempurna imane nek gak iso ngamano nih, artinya aman yaiku gak sampai apa yang mau nganu tonggo, oke, niki. Artinya apa? Bawa ikahu, gak sampai ngelarani tonggo. Apa bawa ikahu itu, tenggeriki al-ghassu. Yaiku mojo. Nah, niki ojo Enggak <laughs> Gosu, Ghassu ih. tenggeriki pancen Kanjeng Nabi takon, kulna ngucap sapa ingsun. Nek nek nek cara pondokan lacuk. Kulna ngucap ya Rasulullah, wa ma bawaikuhu napa sing diarani iku?" Takon. Sing diarani ghassuhu yaiku napa niku jenenge uh, nyampur-nyampur dak karu-karuan nggih mbujuki ana barang apik jarang elek di barang apik dodolan ndukure apik mari ngono terus ngisore napa niku ngisore elek mari ngono timbangan yang ngono dikurangi barangkali niku jenenge mbujuk nah male sak makin kuat Pak nggih gendam kata kata makin kok disekajak salaman gak iso ngomong Ya, di mana terjadi itu. Mana-mana. Mata. Kata. Macam-macam. Ijal duit. Mari ngono palsu. Nggih, ini kemucu. Lu kapan kita tahu nggak Masyarakat. Wadulmuhu. Zolim. Ngelarani. Ini ngoyo. Nyekso. Nyekso. Gak oleh. Buruk. Disiksa sampai sedino seminggu gak oleh leren. Oleh barang gede. <laughs> gak sampai tua. <laughs> gak bisa melaku. Ini Ojo oh, mulai bayari. Masih bayari. Ya oh, no cara nih bayari. Niku terus kanjeng Nabi. Niki sampean kalau pun dekaken wonten kene tambihul ghafilin. Ah. Nah, sebab kula niku wonten catatan loro. Ana ngene riyadhus shalihin nggih kula pundhut. Endi sing anu ngoten niki. Iki. Jadi tengriku disebutaken wau wasuhu wa dzulmuhu. Wah, niki niki termasuk napa niku jenenge sing mboten mboten diarani wong sing iman sing sempurna nek selagi tanggane dak aman maksud tidak aman apa yaiku dibujui mari ngono dizalimi nah, itu termasuk bahkan kanjeng Nabi tahu kanjeng Nabi annan nabiyya qala hormatul jari alal jari ka hormati ummihi loh wong sing menghormati tetangga iku padha mbek menghormati ibuke lha ampun ah. Saking nemennya oleh kanjeng Nabi. Dipadak nombek menghormati ibu. Padahal menghormati ibu harus tuh. Karena ibu yang sengsara. Ya. Nah, kaya ngoten. Dipadak nombek kanjeng Nabi. Pancen kali Gusti Allah diperintahkan wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi minha. Ayo hormatono. Kalau kamu dihormati, kamu lebih menghormati harus lebih menghormati. Anak umum kadang-kadang dihormati, tapi tidak gelem menghormati. Dia hormati toh. Karena dia merasa ilmunya tinggi, dia karena kekayaannya tinggi, dia karena jabatannya tinggi. Sampai Gusti Allah wala tusair. Hatta kalin nas wala tamsi fil ardi maroha. Wa innallaha la yuhibbu kulla muktadin fakhur. Ojo, ojo kon andal andalno karena ne, ojo karena kon ne, ojo karena kon ustad ne, karena iku kon masya Allah pejabat dan sebagainya. Ojo, ojo di no itu. Salah apa? Jari jari Gusti Allah. Ojo kon melengos. Wala tusair khaltaka. Ojo kon digopo melengos ngapik apik. Uang kan di pelengosi uang loh. Temenan. Oh, sombong maling Sing asal gak ngomong maling ono. Ada kali. Nek, nek melaku yang sing biasa. Ojo digawe-gawe. Termasuk hayatul masjid. Wah, dimulapun. Eh, tingkai di Diketok-ketok no. Mari ngono salaman mek dipek pucuk tok. Eh, bukan ini Ngene tok. Salaman biasa kok. Ngene masyaallah. Salamannya salaman sing biasa sing tawadhu. Enggak maro. Kadang-kadang enggak ditelok Eh, Duh, repot ngono. Menungso lho. Ya, bakale mati. Nangis. Gak oleh ngene iku. Ya. Nggih. Gak oleh. Sebab apa? Gusti Allah mboten seneng nganggane wong sombong. Nggih. Mboten seneng muhtaran fakhurah takabur sombong ambek takab takabur niku fakhurah gembedhe aduh wis makane apa niku jenenge tidak diperbolehkan nek menungso seperti itu ayo sing kuyup ayo sing kuyup yang gene wong niku napa jenenge Eh, Gusti Allah dawuh kaya ngaten supaya kita niki hati-hati di dalam bermasyarakat. Nggih, eh, bermasyarakat. Masyarakat niku macam-macam. Nggih. Ana sing gampang nesu. Nggih. Ana sing gak gampang nesu sabar, macam-macam. Ana sing perasaan, gede nih macam-macam. Jadi tidak gampang, mengani nanti yang ngatur masyarakat bukan gampang kudu banyak berapa napa niku jenenge aspek yang harus dikuasai niku itu Gusti Allah Subhanahu wa taala termasuknya penghinaan tidak boleh niku kados napa niku nate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ngriku nggih napa niku jenenge dawuh tenggene seorang perempuan biasa ini ku yang istri ku gampang nyacatan Pak ya. Gampang nyacatan biasa. ini dikai panganan gak enak dicacat. Jangan <laughs> enak gak dicacat nggih. Ah, berkat orang anu dicacat. Nah, wong lanang mau kayak berkat mesti pangan. <laughs> Nah ini. Nah, jadi Gusti Kanjeng Nabi aturakan perintah. Tegri. Terus kanjeng Nabi dawuh ngeten. Ya nisa al muslimat. Hei, perempuan muslim. Anak muslimat, anak fatah fatah ya. nih Nek muslimat, bagian sing umur negore petang puluh niku muslimat. Nek fatayat sing nom-nom umur selawe. Nggih. Umur puluh si ayu-ayu. Nek nek nek anu nek fatayat, nek muslimat wong wis tuwa-tuwa. Letak ngeriki diaturakan kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahkiran najarahu li jaratiha walau kirsi nasati. Jadi ngeten la tahkirana ojo nino nino sapa sira. Ojo nino temen, temen sapa sira jarahu ing tetangga. Nggih, ae li jaratiha. Tegese tetanggane kok. Ya. Terus ya apa? Wala senajan oh, apa iku mau oleh disuguhi iwak kikil. Enggak apa-apa, teng mriki walau <laughs> niki. Niki teng mriki, nek teng Arab aja ndak Arab kikil. Ndak Arab. Nggih, dadi teng Mekah niku gak ono wong dodol jeroan ndak ono dibuat eh, Pak, mulai tekan das dibuat Sikil dibuat ya dibuat Saiki hati arem, limpo dan gelem. Nggih, niku dibuak. Ngapik daging itu. Mungkin karena dianggap kolesterol, ya apa-apa. Tapi nek wong kita kan telaten. masa jadi lanek enak. Justru jerone kadang lebih larang toko dagingnya. Lah niki sampai diumpamak kaleng Kanjeng Nabi disuguhi kikil. Mana tenggeriki ngriki <laughs> niki sikile teracake sapi. Nggih. Niki tenggeriki masa masyaallah kikil. Nggih larang. Niku Nabi, waktu itu pancen kikil. Bapak kon disuguhi kikil gak apa-apa. Ngoten Kanjeng Nabi oleh ojo sampai ojo diino-ino wong ngekei walaupun itu makanan yang dianggap rendah oleh kamu. Nek dikene kekil, waduh dayana dicampur rujak. <laughs> Gak apa-apa. Nek rujak nek ana cicile gak seneng mungkin. Nek wong jemur kono mboten. Kikil godok cingure. lo kaya apa congore? <laughs> congore kau nak umbelin lo podo podo Kaya apa sikil tapi buatan sampai sang monten, tapi karena niki adalah karena memang itu bisa dirasakan bahwa itu adalah makanan yang enak walaupun dipandang itu. Tapi Kanjeng Nabi nyekai nopo pandangan koyo ngoten paling elek dhewe karena apa pada saat itu wong Arab saya, saiki wong ya Arab ndak seneng. Niku niku sinten niku eh, makanya ojo sampai wong wedok ku nyacat nyacat makanya nek kadang ono wong kayak nyacat wong lanang oh lambe wedok <laughs> lambe wedok ingu nyocoti kono jajan tak enak jajan ngoten tapi insyaallah nek wong lanang gak tapi ono lah ngoten anda ini niku diantara nih kayak ngoten niku ora nggih jadi <clears throat> terus kemudian pancene yang niku kadang-kadang niku duwe daya. Eh, duwe daya. Dadi sak liyane tangga dihormati, ya dayahe kudu dihormati. Teng iki disebutaken pancen ya apa nek ana dayane gak dihormati. Kadang-kadang komae mau diisuk-isuk sampai gak sarapan akhirnya akhire murid. Teng wonten noponku pertama tapi kalau sebutaken mawon nggih sampai mengenai masalah daya nggih kalau sebutaken karena niki sing sing ana hubungannya niki daya nek wingi pun kalau sebutaken liyane nek wong gak iso muni apik nek gak ana muni apa iku mau nek gak muni apa iku muni apik apa yang nggih ngomong apik ya iku bener Teng mriki wa mangka wa mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifa. Jadi nek ono apa itu setiap orang yang beriman beriman pada akhir, nggih hari akhir, hari kiamat. Beriman kepada Allah, maka kudu no dayo. Aija izatahu artinya ketika tamu niku datang. Hmm, ketika tamu itu datang, apa sugono no. Ya apa carane mulyakno? Digawe wedang. Nek pada itu nek wae sarapan, ayo kek ono sarapan. Ini ki. Terus ya apa? Ya selama dia itu bermalam, kek ono sampai napa? Telung dino dia tuh salah satu ayam. Sebab ini ya kok kadang-kadang sampai seminggu loh, Pak. Kadang-kadang buat tenek di kota-kota besar biar. Masya Allah, dikai wedan ana gulung nih. Iya, betul. Betul. Padahal itu adalah merupakan salah satu ganjaran yang gede. Jadi tengeriku jaizat jaizatuhu yaumun wa lailatun. Sing jaram ni mendaya iku telung dino. Niku. Terus jadi dengus yaumun wa lailatun sedino sewengi wa diyafatu sana satu ayam. Sedino semungi seikung termasuk dayong. Sampai telung dino, dayo. Sampai hormati, sak sak nih, ojo sampai nekak no Pamane wah iki ngaku kene iki doyane golek, tapi belanjane kurang, enggak ono sing dano. Ojo, ya wis sak nih, Sing ikhlas, enggak usah, enggak usah ditekak no Mungkin sampai nek sampai nek nyukani daya tapi krana daya tutup krana Allah enggak oleh ganjaran. Sak mampu nih sampai Ojo katik nyeling-nyeling ngono nyen buat usah. Jadi pikir dari ingkang bihaisu ya, kudratikum iku kuasa kuasane sampai. lajeng mantan wa makana ba'da dalika, wa wasadaqatun wa makana lan barang kana kang onoma ma dalika zalika bisa aisana tata ayam teng niku utai kila dalik iku sedekah sedekah ah sedekah Pak Bapak gak muli-muli sampai sepuluh dino tak apa-apa. Mboten sampean kok sampean niku maro gak duwe dak, melarat ndak. Cek ono. Kan mangan. Niki sinten sing dawuh? ini ya, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki niki ayo nek saya dihormati. Pemane Masya Allah. Pemane seneng ini jangan nasem, Oh bukan jangan. yang Masya Allah bunga, Bunga. Ya ono. uang sadaka. as tu Layang kus. Gak iso. Sodako itu ngurangi. Duitmu. Gak iso. Malah tadi itu. Nambahi. Nambahi. Sampai sodako. Napa? dibalas kalau Allah Subhanahu wa taala. Ngene hatta ini sab napa niku sab amin. Pikiratin sampai napa pitung atus napa ut ciro pahala. Terus nempamane gak duwe duit ya apa? Nek gak duit duit. Ya, nek duwe ya utang ngono. Sampai tahu Kanjeng Nabi ditakoni kali sahabat. Takoni niki sing di apa sing diriwat kali sinten niku Hasan Al Bishri. Kala dawuh teng Hasan Bishri kila ditakon. Ya Rasulullah, mahakul jari alal jar? Ya Allah sih kewajiban niku lo teng niki? Saya akan menghormati tetangga saya. Ya apa? Kalau pengen ngerti kanjeng Nabi hakul jari, hak tetangga bek tetangga. Kala jawab sebagai Nabi, ini Inistakradoka. Aku tahu. Nek ono tonggomu utang, yo ke ono. Nek ono tanggamu utang, yo ke on, ke on. Nek kon nggak khawatir Maka Makane napa niku uang nek nyukani napa niku jenenge wakaf kipah barang niku tenggene fatul muin niku in talabal muhakkikun nek pamane dek niku mau kepingin napa niku jenenge uh, uh, apa iku kepingin fotokopi ya niku tengriku disebutaken maka tengriku disebutaken disebutaken yalzamahu nushatan nggih fotokopi pamane muhakkikun napa niku jenenge maktuban tulis. Tulisan kudu layanana. Layanan apa? Tulisan fotokopi kayak ono. Sebab nih gak ngono jadi masalah. Makanya nenek ono yang wakaf bapak anaknya gak rusik cilik gak tiga ngono. Makanya harus niki dengeriku. Nek utang gak ngoten faida tayantum. <laughs> niku kudu waktu. Nek ono wong utang niku, nggih. Ya tulisan ngono. kok apa? Enggak ngono. Suwi, tak ngaku kapan aku diutang. Nah, ini aku mau aku agama. Gusti Allah ngengken aku. Nek kon utang, masa yang apa tertentu tulisin, satu buku. Mega ono ya kutukan, kon golek katip, Wong sing tukang tulis. tulisin, Supaya apa? Dek nih ben gak lali. apa ini? Terus kemudian tenggeri kita sebutakan wa inda'aka ajab jauh. Nek umpama diundang, ya teko wajib lho. Wa idza du'iya niku idza du'iya. Niku ala ala amal mentu nek wong ku diundang, nggih, ilal walimati walimah niku kudu teko niku. Nggih. Kudu teko wajib. Kudu kudu nekani. Niku asale sunah male wajib. Kapan kan ada arek cilik sing ditekakno. Lho ya apa? Nek umpamane Daunnya ono sing teko wis nyakseni manteni sapa. <laughs> Durung balik. Niki. Niki nek diundang. Wa in, nah niki wa in marida. Atah. Nek ono kanca nek ono tangga loro, makane hakul jari alal jar. Nek ono tanggane lir nyangono dongakno. Allahumma rabbana napa niku jenenge? Napa niku jenenge Allahumma rabban nasi. Nggih. Niku niku didongakno ya Allah moga-moga idhabil ba'sa is wasfi wasfi wasfi wasfi wasfi, wasfi antas safi las anta anta safi la sifa wa la yughadiru saqama illa sifa illa sifauka la yughadiru saqama dongakno niku supaya waras sebab nek sampean teko ana sugesti oh mali waras ingat mali waras itu termasuk Wa ini ta'ana bika antahu. Nek jauh tolong apa? Pamane dak kuat go koper sawano. Pamane jauh tolong, pamane napa niku jenenge jauh perantaran niku aku ngangon apa le gak diakoni, kok gak anu gak gelem. Jauh tolong jalukno. Ya sampean tolong. Hmm. Termasuk niku dengan mahasiswa, kan. Terus sing napa manut terus ya niku <clears throat> Eh, Wa in asobatku musibatun. Niku azaitahu Nek mau tiang niku nggak ada musibah. Ya hiburan. Aja kan tambah <laughs> diweden-weden. wokah kapok kon aja. Hibur. Ya apa? Sing isane napa niku tiang niku mboten sasah. Nggih. Nggih. Niku kudu dihibur supaya dak jasa insyaallah dikantani karo Gusti Allah insyaallah Allah iku welas insyaallah ngono jadi kalau malik hati ini kuat. Tawakal yang Allah, kabeh sing di Allah, kabeh sing nunggu kekuasaan Allah. Kusokat apa itu? Apa macam ini? Uh, ya tidak mungkin nek Allah menciptakan dia kon meni oleh duit insya Allah oleh duit. Memang saya iso dijali karo Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah putus asa, wong putus asa niku adalah maaf sampai iso stres. Iso stres sampai gendeng. Nah niki teman wala asum min rahmatin malik. Ojo sampai kono kowe mau putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama sampai nyuwun yang gini Gusti Allah, insyaallah kalian Gusti Allah sampean diparingi karo Gusti Allah. Insyaallah sampean boten bingung nek sampean tawakal. ya tawakal tu bismillahirrahmanirrahim. Wis tawakal yang gini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Uh, kula kinten nih gesek kata sing kalau kula waos tapi kadang waktu waktu pun telas Kakek cukup semantan pokok-pokok niku sakit manfaat kangge kalau kalian seman amin ya rabbal alamin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا وقلبا خشيا وعمرا طويلا بك الله اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته